Tes tes tes. pada kesempatan setengah siang ini kita akan mengkaji kitab kecil yang judulnya Inti Sari Ajaran Islam. Kitab kecil ini ditulis oleh seorang ulama besar dan mufti umum negara Saudi Arabia yang sudah wafat tahun 1999. Beliau diberikan oleh Allah banyak kelebihan di antaranya hafal Al-Quran pada usia 8, eh, 12 tahun kemudian hafal kutubus yaitu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan otomatis hafal Musnad Ahmad yang kurang lebih satu juta sanat dalam keadaan buta umur 23 tahun. Ini membuat kita malu karena sampai hari ini masih melek. Hadis Arba'in Nawawi pun gak hafal. Ini. Hadis Arba'in Nawawi pun gak hafal. Kelebihan beliau diantaranya adalah tawaduk sangat rendah hati. Ketika saya mulai belajar ke beliau dan pamit, beliau mempermasalah persilahkan tanpa membedakan ini orang Arab atau bukan Arab. Pakaian pun seadanya walaupun memiliki gaji sebagai mufti Saudi Arabia sangat besar karena uangnya habis untuk menyumbang anak-anak belajar di daerah Saudi yang tidak mendapatkan beasiswa. Beliau sangat dermawan, lapang dada, gampang memaafkan, dan memiliki perhatian keagamaan orang awam sangat tinggi sehingga kitabnya kecil-kecil. Sampai pernah ada yang melecehkan Syekh, engkau ini kan ulama besar, masa kitabnya kecil-kecil? Kata beliau, yang nulis kitab gede-gede itu sudah banyak. Yang nulis kitab untuk orang awam itu nggak banyak. Dan sebetulnya ini satu di antara puluhan kitab kecil beliau dan insya Allah eh, saya akan terjemahkan satu persatu kitab-kitab kecil beliau. Terutama yang sudah dicetak ratusan kali mungkin adalah kitab sederhana tata cara sholat Rasulullah. Oke. Okay. Pelajaran pertama tolong Bapak Ibu dibuka halaman dua. Seorang muslim nggak boleh nggak harus hafal nomor satu surat Fatihah minimal surat Al-Falaq An-Nas sampai Zalzalah. Harus hafal. Gitu. Makanya tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. TPA itu bukan untuk anak-anak aja. Karena ketika Allah menurunkan firman-Nya di dalam ayat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah, Ikro, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya harus ada waktu ngapalkan. Subhanallah kalau kita mau sebulan satu ayat aja. Setahun dapat dua belas ayat. Ini ada tikusnya ya Pak. Ya. Satu bulan satu ayat. Ya. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أوتوا أنذر آباؤهم آباؤهم فهم غافلون Coba kalau kita mulai sejak umur 10 tahun, kita mungkin sudah mendapatkan satu surat Yasin. Nah, wong kita ngapalin lagu Gojeng Garong aja seminggu selesai kok. Masa ya, Surat-surat pendeknya. Kalau bisa 30 juz, kalau nggak bisa minimal juz 30. Nah. Minimal juz 30. Kalau nggak kena 30 juz. Tuh. Apalagi Masya Allah kita udah bagus bacaannya, bagus makhrajnya. Buat rengang-rengang daripada rengang-rengang solawat gagal bener. Salatullah Salamullah ah, Itu Gak benar Mendingan Yasin Ar-Rahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب ربكما تكذبان terus sampai belum lagi yang pendek-pendek. Ya. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها Jadi ada pengembangan jangan dari mulai muda, tua, cuman inna sama kulhu. Surat paling dicintai orang Indonesia Muslim. Kenapa? Membantu cepat sholat selesai. Nah itu, itu yang paling nomor satu. Hadirin sekalian, jadi dalam kesempatan ini ayo ada TPA Manula di samping ada TPA anak-anak. Subhanallah seminggu sekali dua kali kita cari waktu longgar setelah asar sambil ngopi. Kayak gini Pak. Masya Allah. Subhanallah. Habis itu membaca Masya Allah. Praktek langsung. Nah, bacaan-bacaan yang apa namanya pendek tadi, kita harus mengenali rukun Islam. Kita harus mengenali rukun Islam. Rukun Islam itu ada lima syahadah la ilaha illallah. Nah, kita artikan. Bapak, Ibu sekalian, la ilaha illallah itu pemakluman bahwa kita tidak mengakui Tuhan manapun yang disembah selain Allah. Dan Tuhan kita itu hanya Allah. Makanya orang muslim itu merdeka bebas, tidak terikat oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Apalagi Tuhan kita menciptakan langit, menciptakan bumi, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, dan tidak meminta apa-apa. Terima Tuhan paket bersih, oh, enak. Oh. Daripada ngasih makan tiap hari. Nah, itu. Ini Tuhan paket bersih. Udah Wa, makanya Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Akhir Allah memberikan nahnu narzuquhum. Kami yang memberi rezeki mereka. La ilaha illallah juga memaklumkan, mengiklankan, bersadar, bersaksi. Eh, saksikan seluruh manusia saya hanya mau memakai tata cara penyembahan yang diajarkan oleh Allah. Nah, itu. Jadi menyembahannya Allah, tata cara ibadah pun yang kita pakai hanya yang diajarkan oleh Allah. Yang tidak diajarkan tidak. Makanya Islam itu agama sempurna karena yang ngajarin itu zat yang maha sempurna. Dan suatu logika yang sangat masuk akal, Pak. Ketika kita ingin punya mobil, an harus dirawat. Yang paling berhak untuk mengeluarkan buku perawatan mobil siapa? Pabriknya, bukan mobil itu sendiri. Begitu juga sekarang yang menciptakan manusia adalah Allah. Maka Allah keluarkan tuh buku perawatan. Baca. Kalau pengen mobil awet aja itu Masya Allah. Tulisan kecil-kecil sampai hatam. Supaya apa? Saya bisa ngerawat caranya ngerawat busi gimana, cara ngerawat jelaskan detail. Ini juga Islam. Dari alif lam mim sampai anas. Dan jangan coba-coba rawat itu produk dengan buku panduan lain. Contoh Mercy dirawat pakai buku bacai. Eh, habis di servis loncat-loncat. Itu juga sekarang manusia dipakai dirawat pakai apa? buku manusia itu sendiri. Makanya subhanallah kitab suci kita Al-Quran itu adalah buku panduan dari langit dari zat yang maha sempurna untuk ngatur pri kehidupan manusia ngerawat supaya kehidupan ini awet, nyaman, aman, manusianya juga tentram. Itu fungsi Islam la ilaha illallah. Udahlah, pokoknya Tuhan selain Allah saya nggak akan akui. La ilaha tidak ada. Tidak ada Tuhan yang paling patut. Walaupun ada selain Allah Tuhan. Tapi nggak patut untuk disembah. Karena minimal Allah itu, Tuhan yang kita sembah itu, hidup, memberi rizki, mandiri, dan yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, Masya Allah, ngatur dan jamin keselamatan kita. Makanya pernah ada orang Arab Badui nyem, e, berhala pak ceritanya. Kemudian dia dari jauh gitu kan Tuhannya itu diletakkan di pekarangan, dikencingi sama serigala tuh Tuhannya. Muarah dia. Orang ajar gue Tuhan dikencingi Tuhan gue. Dikejar itu bra ini apanya serigalanya. Enggak kena capek. Akhirnya dalam kecapean dia mikir, iya Tuhan men kagak bisa menyelamatkan diri dari kencingnya serigala. Gimana bisa bantu menjamin keselamatan saya? Ah, saya cari Tuhan yang bisa nyelam saya deh. Akhirnya tidak ada yang men Rabbul Alamin.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 Kalau memang begitu nggak ada yang pantas untuk disembah kecuali engkau. Masya Allah. Nah sel selanjutnya adalah Muhammad karena Allah itu zatnya tidak mungkin digapai didekati oleh manusia. Maka di sini Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan titahnya, perintahnya agar kita dekat dengan Allah dari sisi apa? Penghambaan ibadah kita, yaitu Rasulullah. Makanya kita dikasih syahadah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hamba nggak mungkin sampai pada tingkatan Tuhan. Makanya nggak boleh mentuhankan Nabi Muhammad. Walaupun hebat. Ya. Wa rasulun la yukadzab. Walaupun begitu, Rasul tidak boleh didustakan. Sehingga sadar kita kalau kita bisa ringkas Pak, La ilaha illallah tidak ada Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammadur Rasulullah tidak ada orang yang paling berhak untuk kita ikutin secara mutlak tanpa kita harus ngeyel nanya pasti benar kecuali Rasulullah. Kalau selain Rasul masih ada catatan benar enggak? Kalau Rasulullah insya Allah dijamin mutlak benar. Itu. Kenapa? karena Rasulullah sebagai makhluk maksum tidak mungkin salah membawa titah dari langit supaya dipercaya oleh hambanya. Nah, itu rahasianya. Makanya kalau Nabi sampai nggak jujur, wah parah. Sehingga rata-rata Nabi palsu itu tandanya adalah dusta. Sehingga siapapun yang ngaku jadi Nabi pasti diembel-embelin Musailamah al-Kadzab pendusta. Karena ciri utama yang sahih adalah jujur. Tidak mungkin ada kedustaan. Karena apa? Kabar yang dibawa oleh oleh Nabi itu hal-hal yang nggak masuk akal. Perkara-perkara gaib yang tidak bisa dicerna oleh akal. Kalau sekarang tidak jujur, siapa lagi yang bisa? Apa lagi yang bisa dipegang? Eh coba aja kalau makanya dengan salian alam ini masing-masing tidak bisa dicerna uh, oleh alam lain. Contoh alam kandungan tidak boleh dikiaskan, tidak mungkin dikiaskan dengan alam dunia. Alam dunia nggak bisa dikiaskan dengan alam kubur, alam kubur apalagi alam akhirat yang dikatakan oleh Allah jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal surga rumahnya selangit sebumi luasnya itu kan nggak masuk akal kalau umurut utungan dunia itu tapi subhanallah, itulah alam masing-masing. Makanya alam kita itu semakin ke sana semakin lebar. Alam kandungan sempit ke dunia, obarzah sampai ke akhirat semakin lebar. Dan kita pasti pindah, jadi jangan jangan merasa tenang di sini. Ya. Siapapun yang merasa tenang di dunia kecewa. Karena pasti pindah. <clears throat> Oke. Okay. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah untuk supaya sampai kepada la ilaha illallah yang benar maka kita harus penuhi syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah ilmu. Halaman nomor 4. Ilmu maksudnya yang lawan daripada jahal yaitu bodoh. Karena kalau kita ini bersaksi Pak Bu, bersaksi saya bersaksi, nggak tahu itu lucu. Bapak dibawa ke pengadilan, Pak, Bapak siap jadi saksi? Siap. Apa yang Bapak lihat? Tahu deh. lucu. Makanya di sini fa'lam kenali dulu, ketahui dulu siapa Tuhan kita. Ajarannya kayak apa? Insya Allah mantep tuh la ilaha illallah kita. Ini yang bikin orang muslim banyak tidak menikmati keindahan agamanya. Karena apa? Banyak tidak tahu ajarannya sendiri. Karena apa? Enggan belajar. Sehingga fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan yang kedua adalah keyakinan yang tidak dicampur dengan keraguan. Orang itu kalau sudah ilmunya kuat, maka yakin. Pak, gimana Pak? Yakin, insya Allah. Saya yakin, yakinnya karena saya melihat dan tahu bahwa dia yang melakukan kriminal itu. Tahu, yakin saya, mantap. Setelah keyakinan kita mantap, maka jujur, eh, nama namanya ikhlas, tulus. Allah, saya sudah mengetahui bahwa Tuhan saya ini baik banget. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al Subhanallah. Nama-nama dan sifat Allah itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada cacat, semua sempurna dan baik. Subhanallah. Tuhan seperti ini, kita kalau tidak tulus pengabdiannya, subhanallah, mana eh, kita sebagai seorang hamba yang baik? Lainnya kita perbaiki pengabdian kita, kita perbaiki apa namanya eh, eh, apa ibadah kita dengan cara apa? Ikhlas. Makanya hasil memperbaiki la ilaha illallah akan mendapatkan keikhlasan dalam beribadah hasil memperbaiki Muhammadur Rasulullah akan mendapatkan hasil kebenaran dalam ibadah dan itu syarat ibadah ikhlas dan benar ikhlas karena memperbaiki la ilaha illallah benar karena memperbaiki Muhammadur Rasulullah karena kita itu telah memurnikan tauhid sehingga ikhlas karena kita telah memurnikan itibak ngikutin Rasul amalan kita jadi benar sehingga syahadat kita itu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyembah kecuali dengan syariat yang telah dituntun oleh Rasulullah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyembah dengan cara kecuali yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi nabi uh, utusan dan juga penyampai tablet kepada umat hambanya. Setelah ikhlas yang menafikan kesirikan maka kejujuran yang tidak bercampur dengan kebohongan. Jujur. Kalau saya sekarang mengucapkan la ilaha illallah jangan cuma mulut tapi hatinya menyembah selain Allah nggak jujur itu. Sekarang katanya dia masya Allah saya akan me, apa mulutnya ya, beragama dengan baik raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ternyata hatinya bertentangan itu semua ini namanya nggak jujur berapa banyak sekarang muslim yang nggak jujur agamanya indah mengikuti katanya saya masuk Islam tapi ternyata di sekalian perilakunya ucapannya tingkah lakunya tidak cocok dengan Islam itu namanya nggak jujur setelah jujur, cinta muncul. Ya Allah, senang banget anak punya Tuhan. Yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Mannan, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Aziz. Kemudian lihat fakta daripada Ar-Rahman. Hamparan langit yang menjulang, bumi yang Masya Allah, kemudian nikmat berbagai macam bijian buah ini semuanya adalah pemberian Tuhan yang saya sembah yaitu Allah oleh karena itu senang syariat juga bikin kita itu masya Allah hidup bersih teratur kita itu hanya diperhamba diperbudak oleh Allah tidak mungkin diperbudak oleh selain Allah Subhanahu wa taala jadi hati tenang ya saat kita sholat, ruku, sujud, masya Allah, semuanya itu menunjukkan bahwa kecinta, bukti kecintaan kita kepada Allah. Kul in kuntum Allah. Syaratnya fattabi'uni ikutin Rasulullah. Selanjutnya penerima ketaatan setelah taat patuh, tidak ada pembangkangan. Apapun yang diperintah Allah Rasul nggak ada berat, nggak ada ringan, semuanya sama. Suruh sholat, masjid, ayo datang suruh jilbaban, ayo pakai. Sekarang suruh apapun, taat. Sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ngeyelna. Eh, kadang-kadang umat kita itu sami'na wa ngeyelna. Ngeyel. Setelah itu penerimaan totalitas. Total saya terima mau berat mau sekarang enteng fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima pokoknya putusan Allah Rasul terima dengan lapang dada tanpa ada catatan embel-embel apalagi ngeyel sami'na wa asaina seperti yang dilakukan Bani Israel tapi sami'na wa ata'na ghufranaka pengampunanmu ya Allah yang saya tunggu dengan konsekuensi saya dengar saya taatin ini. Nah, selanjutnya pengingkaran Tuhan-Tuhan selain Allah. Setelah itu jalankan konsekuensinya. Kalau kita akui Tuhan yang saya sembah hanya Allah, Nabi yang saya ikuti Rasulullah, konsekuensi jalankan. Seluruh syariat yang telah diperintahkan menjadi titahnya Ati'ullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum termasuk sholat. Nah, sekarang kita belajar cara wudhu yang benar. Eh, Bapak Ibu sekalian, sholat itu harus wudhu. Dan ini bisa digunakan untuk dua kali wudhu. Dua kali wudhu. Beda dengan wudhu kita. Kadang kalau nggak seember, nggak puas, seember aja kurang. Yang lebih lucu lagi, udah mandi junub sekolah belum sah. Di <laughs> ya, sekolah belum sah. Kenapa? Was-was ya kita akan contohkan nah, ini ini aja pakai ya ini ya, nah. Oh. Nah. ibu-ibu sekalian secara wudhu ini kalau ini untuk lima orang ya Bismillah sebelum kita wudhu kita cuci tangan kita tiga kali ya apalagi sebelum kita tidur eh, setelah kita tidur karena alasannya Rasulullah fa inna ahadakum la tadri aina batat yaduhu karena di antara kalian tidak tahu ini tangan tadi malam nginep di mana. Nah pernah ada orang yang ngeyel, saya tahu nginep di mana, nggak usah pakai bersuci. Subhanallah. Besoknya langsung masuk ke duburnya itu tangan. Ya. Masuk ke eh duburnya tangan. Ya. Ini repot saya nggak bisa. Ya. Kita satu lagi, ya. Kan, tapi wudhu itu bisa sekali-sekali, bisa dua kali, dua kali, bisa maksimal tiga kali. Tapi waman zada ala dalika fakat asaa au akto kata Rasulullah di dalam riwayat Abu Dawud. Siapa yang nambah lebih dari tiga, maka dia telah salah dan telah berbuat jelek. Ya. Oke. Okay setelah itu kita ambil air untuk e, mulut sama hidung langsung. Karena ini enak diminum langsung masuk, Tapi nanti jangan ditiru kalau disono ya. ya. Ya. cukup. Sekarang kita masuk untuk apa? Kita kita Sekali-sekali juga boleh. Kita praktekkan yang tiga kali, yang maksimal. Jadi batasan wudhu muka dari mulai ata ini tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Kemudian lebarnya sampai telinga. Ini apa? Apa namanya? Pentil telinga ya. Ya. Kemudian tangan sampai siku-siku. Bahkan kalau seandainya ditambah maka itu bagus. Karena kata Rasulullah SAW, "Ya'ti ummati yaumal kiamati. Hurron muhajjalina min athari sujud, min asari wudu. Nanti umatku itu akan datang di hari kiamat bercahaya anggota e, ini karena bekas wudu. Ya, faman sata'a yutila ghurratahu kata Abu Hurairah, siapa yang mampu memanjangkan, menambahnya, falyaf'al, silahkan lakukan, ya. Nah. nggak usah ambil lagi air untuk ngusap. Namanya yang ngusap beda dengan baso Ke belakang, ke depan lagi. Langsung turun ke telinga. Ini kita putar ke atas. Udah, wudhu. Selesai. Ini cara wudhu sunnah Rasulullah itu wudhu bimut satu mut. Nah, ini masih ya. Sekarang kaki kita. Cara kaki kita sela-sela jari kita. Dan sampai apa namanya? Mata kaki. Satu. Dua. Tiga. saja Ini insya Allah wuduk kita kata Rasulullah SAW saya kunu fi ummati yang ya'tadduna tahur fi tahuri wa doa akan muncul sekelompok kaum yang berlebihan dalam berdoa sama bersuci. Makanya kita harus iris air walaupun saat kita berada di tempat air melimpah. Ya. Yeah Gak apa-apa. Ini masih untuk satu orang lagi, Pak. Ya. Dengan demikian, kebanyakan kaum muslimin kalau wudhu membuang air. Saya tanya Pak, ketika wudhu air yang jatuh lebih banyak apa yang nempel? Yang jatuh 90 persen. Dan itu kadang-kadang Masya Allah kerannya itu gede dan dibiarin. Kadang udah gitu dipain-mainin lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi setiap saat. Termasuk contoh berlebihan di dalam berdoa. Berdoa dirinci. Ya Allah, ampuni Pak De saya disebutin semua. Mbah saya, Pak Le saya, Bude saya ini Habis berdoa, ya kurang dua. <laughs> Loh, Pak gue yang di Pekalongan belum gue sebutin. Ngapain antum rinci? Ya Allah, ampunilah saudara saya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Masya Allah, kena semua itu. Allah lebih tahu daripada kita rincian famili kita itu. Makanya ampun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami. Udah kena semua. Begitu juga berlebihan di dalam ber, e, bersuci menggunakan air sangat melimpah banyak. Anehnya sudah habis selesai segitu banyaknya bilang belum sah. Nah kalau seandainya sekarang muslim nggak menemukan air maka tayamum. Caranya tayamum. fatayammamu dan tayyiba berarti di sini su'id itu sesuatu yang nongol yang ada di permukaan bumi tayyiba yang suci. Jadi mana aja yang nongol di muka bumi kita gunakan untuk tayamum termasuk karpet semuanya ya. Tidak harus ada tanahnya, unsur debunya. Kalau itu nanti harus ada unsur tanahnya, kita di pesawat nggak bisa sholat. Masa 500 penumpang semuanya bawa tanah? Jadi ya, kalau sak genggam, sak genggam kali 500 ya lumayan sepikul. <laughs> itu kan gitu. Gak logis pesawat begitu bersihnya dimasukin uh, tanah sepikul. Ya. Jadi mana aja kita tempelkan. Ya. Caranya diperhatikan umpamanya tanah ini seperti ini. Ya. Sekali pukulan untuk wajah kita sekali pukulan untuk tangan kita. Dan yang dibasuh yang di sini bagian luar. Saya tangan kanan dulu baru kiri. Sudah. Dan ini hanya ta'abudiyah. Tidak harus mirip dengan gantinya. Kalau ganti wudhu kan rata, tanah harus rata. Ya sekali ini gulung-gulung. <laughs> Itu. Atau muka kita kita bekam di pasir. <laughs> Tidak lucu ini adalah perintah. Makanya Rasulullah mengatakan at-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadayn. Enggak ada penjelasan harus ada tangan. Ya. Harus penjelasan ada tangan. Oleh karena itu, tayamum seperti itu. Kalau sekarang kita tidak nemukan air atau ada air tapi sakit enggak boleh pakai air, maka kita tayamum. Kalau hadas kecil seperti tadi satu muka satu tepukan untuk tangan selesai bahkan di dalam riwayat sekali tepukan itu bisa untuk wajah sama telapak tangan ini ringannya Islam Begitu juga kalau seandainya kita kena hadas besar, head udah suci, nipas sudah berhenti, atau junub nggak nemu air, atau ada air nggak boleh pakai, kita juga boleh menggunakan tayamum ini sebagai penghilang. Dan nanti kalau sudah menemukan air atau sembuh pun tidak perlu mengulangi sholatnya lagi. Ini karena apa? Tidak ada sholat dua kali dalam satu waktu itu. Kalau sudah ya sudah. Ya, ini menurut pendapat yang sahih yang kuat. Ya, kita junub, nggak ada air atau ada air tapi saya sakit nggak boleh menggunakan air. Maka tayamum juga sekali pukulan untuk wajah, sekali pukulan untuk telapak. Ini untuk hadas besar. Nah, hadirin sekalian, ini tata cara kita untuk bersuci. Nah sekarang sholat. Hadirin sekalian, kiblatnya mana ya? Iya yes, sini. Setelah kita bersuci lengkap semua syarat-syaratnya termasuk menutup aurat dan auratnya laki dari pusar sampai lutut. Ini minimalnya, tapi jangan pakai begitu tok. Itu nah, datang ke masjid, masya Allah. Itu. Ini kok ngilang. <laughs> ya, kesantunan, kesopanan tetap harus dijaga karena Allah mengatakan khudu zinatakum, ambil perhiasan pakaianmu terbaik ketika datang ke masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan fallahu ahaqqu ayyu lahu. Allah paling berhak untuk kita dandan dalam rangka untuk menghadap kepadanya. Makanya kalau sholat jangan pakai pakaian oblong toh. Udah gitu kadang gambar topeng, lidahnya panjang. Masya Allah yang di belakang kedap kedip. Aduh ini, ini merepot, melek lebih repot. Jangan. Pakai pakaian yang bagus, rapi. Ya. Yeah? Setelah itu kita Subhanallah Pak. Kenapa sholat diawali dengan mengangkat tangan? Karena kita sedang pasrah, menyerah sama Allah. Bapak Ibu kalau ditangkap oleh musuh angkat apa? Subhanallah. Angkat tangan. Ya Allah ya. Saya nyerah ya Allah. Sudah. Gak akan bantah, tunduk. Setelah itu diborgol sama Allah. Ayo. Di situ aja. Jangan kemana-mana ya. Setelah diborgol jadi tawan Allah, kita dianjurkan mengucapkan puji-pujian, mengakui kebesarannya, kehebatannya. Akhirnya kita menjadi budaknya, hambanya. Dan dia majikan kita. Karena sudah menjadi tawanan, ibarat tawanan perang kan nanti dijadikan budak. Dan dia yang menawan akan menjadi majikan. Kita sekarang ini pasrah ya Allah. Udah وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم إني ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اهدني لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعني يديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك تباركت وتعاليت ما شاء الله Kita puji, kita ngaku, kita pasrah, kita nyerah. Ya Allah, udah lebih wa Panggilan yang paling indah dan paling menunjukkan kehambaan. Labbaika, aku penuhi segala panggilanmu. Wa dengan sukacita ya Allah. Sukacita, bukan berat. Labbaika, huh? bola ini kayaknya final deh. <laughs> itu itu namanya nggak sadik ya Allah labbaik wa sa'daik. Ya, doh. Ini kan piala dunia, Mas. Udah gitu lawannya Qatar sama Inggris. Ini beda nih, kayaknya dakwah nih. Aduh, <laughs> ini jihad. Masya Allah, pas penalti, komat isya. kode komati sholah. Subah. Kalaupun sholat, ya Allah, nih masuk atas apa bawah ya tendangannya. Uh, itu namanya nggak walabai kawasatik Tinggal Walaupun piala dunia nggak ngalahin piala akhirat, tetap saya sholat khusyuk. Nggak ngelihat juga, nggak paten, gitu loh. Yang penting saya sekarang menghadap Allah. Tapi kenyataan Pak, maaf, banyak diantara kita menghadap televisi daripada menghadap Allah. Kita bisa menghadap satu hari tiga 4 jam, tapi menghadap Allah. Sholat berapa jam? Ada yang sholat duhur sekali duhur dua jam. Wah, hebat. Ya. Wah, sepuluh menit aja udah masya Allah rasanya pantat itu kepak. Wah, nggak betah <laughs> menitan itu. Itu baru sepuluh menit. Dihitung-hitung kali lima, lima puluh menit. Ya Allah, nggak ada apa-apanya tuh. Untuk hanya satu pertandingan bola. Ya Allah, ini minta rezeki gede, minta ini minta itu kebanyakan mintanya nggak konsekuensi kata orang jawab, rego nggak rupo ya sekarang harga bawa nilai ya kalau sekarang kita pengen surga yang tinggi dan kata Rasulullah, ala inna sil'atullahi ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, ala inna sil'atullahi jannah, ketahuilah barang dagangan Allah itu surga mahal. Sholat aja sambil ngantuk lucu. Oke? Okay? Sekarang kita praktek sholat. Ya. Allahu Akbar. Letakkan di sini. Ya. Begini. Boleh. Ya. Imam begini, begini atau begini. Ada tiga. Letakkan Rasulullah perintah di atas telapak atau pergelangan atau lengan. Tapi kalau begini nggak ada. Ini nggak ada. Yang sulit kademen. Apalagi ada yang begini. Anda. Menafsiri firman Allah, "Fasalli li rabbika wanhar." Letakkan tanganmu di nahar. Ini dhaif jiddan. Ya. Karena Rasulullah eh, apa namanya? asar-asar itu menunjukkan ala sodri di atas dada. Ya, dada. Dada itu mana, Pak? Ada orang yang menafsiri di atas dada berarti ini dada di sini. Di atas. Padahal yang maksud yang maksudnya barang itu kalau berdiri di atas maksudnya adalah nempel. Contoh, saya pasang gambar di atas dinding. Masuk di atas kono. Ya nempel dinding gitu loh. Nempel. Makanya nempel dada. Nah ada yang sholat macam-macam. Ada seperti kurang tepat. Ada yang begini juga kurang tepat. Ada yang begini. Ya. Karena di antara sekian posisi berdiri paling khusyuk, paling menunjukkan kehambaan, ya borgol Iya. Begini. Ya. Atau begini. Eh, enggak sering. ya dan tundukkan ke tempat sujud, masya Allah. Eh kalau sekarang tawanan jelalatan cengar cengar, eh, itu namanya tawanan kurang ajar itu. Biasanya tawanan tuh begini terus. Iya Tuhan, sami'na wa nggak Enggak berani menatap yang menawan karena saking besarnya, saking agungnya dan hinanya dirinya.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 Ini walaupun bukan bagian daripada Al-Quran surat Al-Fatihah, tapi kita dianjurkan sangat. Bahkan siapa yang aminnya pas amin, malaikat Allah akan ampuni. Dan disebutkan dalam riwayat, aminnya malaikat itu bersama aminnya imam. Makanya jangan dulu, jangan terlalu lambat. Itu pengen terkenal aminnya, semua selesai baru amin. Semua pada selesai. Nggak boleh ya sama satu baca surat ambil idza jaa boleh li ila fi quraisyin boleh inna anzalna boleh setelah itu sujud eh ruku terus kemudian usahakan berdirinya ini berdirinya jangan terlalu ngangkang, jangan terlalu rapat. Ya, biasa. Ya, kita gunakan posisi kita nyantai berdiri itu kayak apa? Ya. Nyantai sholat itu nyantai, Enggak usah dipaksakan, ya. Ini kita genggam lutut kita dan e, apa ini E, tangan kita agak kita lengkungkan dikit insya Allah mata kita melihat ke arah sujud ini udah dengan sendirinya umum kita lu jadi sholat nggak terlalu boleh begini nggak terlalu begini tapi begini Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi tiga kali maksudnya diulangi tiga kali jangan bilang tiga kali diulangi <laughs> tiga kali ya Sami Allahu liman hamidah angkat tangannya setentang dengan dalam riwayat pundak adapun syahmata syahmati udunai uh, setentang dengan uh, apa ini daun telinga ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Yang penting setentang bisa seperti ini ya sini juga kira-kira begini di dalam riwayat Imam Abu Dawud juga disebutkan uh, hadwai thadiyaihi sejajar dengan bunting susunya ya ini tapi kalau begini nggak ada. Ya, itu hanya takwil aja sejajar lewat kanan kiri. Nanti kalau kekerasan ngemplang kanan kiri repot. <laughs> Ya, ya. ya karena kanan kiri ada yang sholat. Ya. Allahu Akbar. Mas, jangan jangan lebar-lebar nih. Itu. Terus kemudian ya, ketika takbiratul ihram tidak us, tidak perlu niat dilafatkan, ya. Cukup di hati. Mulut membaca Allahu Akbar. Hati pasang niat. Salat duhur udah. Kalau Anda dengan menyebut salat duhur udah cukup. Pasti empat rakaat. Gak usah disebutin rinci. Usolli fardod duhri arba'ah rokaatin, mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya. Semua orang tahu usolli pasti fardod duhri arba'ah rokaatin. Gak ada duhur lima rakaat. Arba rokatin mustaqbilal kiblah. Udah mau ngadep kemana <laughs> lagi? Udah ke sono. coba ngadep ke belakang. Repot. Udah ngadep ke sana pasti kiblat. Gak usah disebut-sebutin. Malaikat aja tahu. Ya. Mustaqbilal kiblah ada makmum di belakangnya makmum, depan imam. Itu semua nanti kan tahu kalau di depan imam, belakang makmum. Jadi gak usah disebut-sebutin. Apalagi hadirin sekalian uh, dirinci uh, ya usolli fardhu dhuhri arba rakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman jarak Ka'bah 20 meter tanggal 2 Januari 2007 lillahi taala malaikat biar lengkap nyatetnya nggak perlu nggak perlu cukup hati dan Allah. Ini sholat untuk siapa sih? Untuk Allah. Dan Allah itu tahu kerentek bahasa hati kita. Jadi nggak usah kita sebut-sebutkan. Insya Allah dengan kita dan memang aturan sholat niat itu dilakukan pas takbir Allahu Akbar berarti mulut baca takbir hati pasang niat Allahu Akbar baca iftitah tadi surat Al-Fatihah, setelah itu surat mana saja yang kita mau mambui, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an yang ada itu. Kemudian Allah Caranya letakkan eh, telapak tangan kita menggenggam lutut dengan betul-betul menggenggam posisi lengan kita lurus agak sedikit kita bengkokkan ke arah luar. Kemudian mata kita melihat tempat sujud. Sami Allahu liman hamida ngangkat tangan lagi, ya. Kita sujud, ya. Sujud bisa mendahulukan tangan dulu, ya. Bisa mendahulukan lutut dulu, tetapi kalau kita lihat iramatiknya, segala sesuatu kalau jatuh, yang jatuh mana Pak? Yang rendah dulu apa yang tinggi dulu? Rendah dulu, coba. Ya? Habis tangan. Habis tangan. Jadi Secara iramatiknya inilah yang menguatkan kata Syekh Utsaimin bahwa yang sahih riwayat itu fal yuqaddim rukbatai qabla yadain hendaknya mendahulukan lutut dua daripada tangan. Walaupun begitu, ini masalah khilafiyah, nggak usah kita kereng-kerengan. Kadang-kadang udah ngotot pendapat lutut dulu, eh pas sujud tangan dulu yang duluan. Masa balik? Aduh, bertentangan dengan mazhab saya. Balik deh, batal. ya sudah, biarin aja. Allahu Akbar. Kadang-kadang tangan dulu, kadang-kadang lutut dulu. Karena gerakan tubuh seperti ini sulit untuk dipaksakan. Harus tangan dulu, harus lutut dulu. Enaknya kamu gimana? Silahkan. Ya. Allahu Akbar. Ya. Jadi posisi letak tangan itu ketika kita meletakkan saat takbir ini angkat tangan jadi nggak usah terlalu ngangkang ya nggak usah terlalu rapat ya ada yang kuat begini apalagi apa namanya tangannya, diletakkan seperti bur binatang buas yang menerkam mangsanya ya ini nggak boleh ya apalagi sujud terlalu ya nggak boleh ada yang so, sampai kayak mau tidur ya nggak sah jadi terlalu begini juga nggak benar ya rapat kalau begini nggak benar nyantai aja ya Allahu akbar ya dan tempelkan seluruh anggota tubuh yaitu jidat bersama hidung nempel. Kemudian kedua telapak kanan ini tangan, kedua lutut sama kedua telapak kaki dan arahkan semua jarinya ke arah kiblat. Iya. Dari lutut ini kaki juga sama diarahkan ke arah kiblat ya. Ketika kita mengatur kiblat ini arahkan ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, duduk, sujud. Cara meletakkan tangan. Cara meletakkan tangan diperhatikan. Jangan terlalu di sini atau jangan terlalu di sini. Pas ya. Begitu juga cara duduk iftirosh, ya, tegak. Namanya tegak karena Rasulullah SAW seperti yang ditegaskan oleh Abu Humaid As-Sa'idi, yang siburi rijlahul yumna, menegakkan kaki kanan. wayak ad ala, ala rijlil yusra, mendudukin kaki kiri. Seperti ini. Tapi kalau kita kadang lelah boleh seperti ini. Ya. Kalau lelah, capek. Sebagian para ulama menguatkan ini dibolehkan duduk di antara dua sujud. Ini namanya ik'a yang sahih. Adapun ik'aul kalbi duduk seperti anjing. Siapa yang mau praktek? <laughs> Anak yang praktek, kurang ajar antum ini. <laughs> Kerjain saya. Iya. Begini, praktek duduknya anjing, tapi anak jangan ditunjuk ya. Adapun ik'a seperti ini sah. Ya. Ini ik'a seperti ini. Jadi kita sujud Allahu Akbar, duduk di antara sujud seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Kita sujud lagi Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal a'la Allahu akbar kita berdiri boleh langsung bangkit kalau kuat seperti ini karena pernah dipraktekkan oleh Rasulullah kalau nggak kuat kita menyanggah ya sanggahan ya sekuat kita karena uh, kondisi tubuh kita makanya hadirin sekalian seperti kita sujud tadi melihat kondisi badan kita kalau enaknya masya Allah karena udah tua apalagi badan rada tambah uh, eh, kendut itu kalau didahulukan tangan dulu bisa nyungsep. Ya udah lutut dulu. juga begitu. Allahu Akbar. Ya. Kalau rekaat pertama kedua nggak usah ngangkat tangan. Ya, langsung aja begini. Kemudian setelah baca Fatihah surat rukuk lagi. Allahu Akbar. Baca subhana rabbiyal azimi tiga kali sabi Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu akbar ya. Ya, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sama seperti tadi, letakkan seperti ini. Kemudian kita sujud lagi Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali. Allahu akbar. Nah, tahiyat. Perhatikan uh, membentuknya bisa seperti ini, ya. Seperti ini. Terus kemudian kita isyarahkan, isyarahnya itu tidak angger gerak, ya. Dan tidak usah kenceng-kenceng. Ya, ini bukan gerak ini. Mubat mabit. Karena Rasulullah hanya menyuruh tahrik. Ya. Kan yang dikatakan dalam riwayat Ahmad lahiya asyaddu darbatan ala syaitani minal hadid itu lebih keras pukulannya ketimbang besi dan hadis ini hasan dan ziyadah yang bagus sehingga aslinya nggak gerak isyarat tok tapi kalau gerak dan ziyadah ala si ziyadah tu siqa itu makbulah oleh karena itu gerak itu sunnah caranya ketika kita zikir ketika kita doa contoh Allahumma salli ala Muhammad dan gerakannya lembut seperti ini ya tidak kelihatan ya jadi jangan begini ini naik turun bukan gerak ada yang begini ya. ada katanya Allah di mana mana Allah di mana mana itu gitu isyaratnya nah, benar jadi geraknya seperti ini lembut terus kalau sudah innaka hamidum majid, kita bangkit. Kalau memang sekarang salat subuh, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Kalau memang mau meneruskan doa-doa silakan, kalau enggak Assalamualaikum warahmatullahi subuh. Kalau memang sekarang maghrib, setelah inna kahamidum majid naik. Nah inilah baru ngangkat tangan. Allahu Akbar. Baca Fatihah tanpa surat. Ruku. Allahu Akbar. Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'lam hamdi. Ya. Sujud di antara dua sujud kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la hamdi langsung kita duduk tawarruk bentuknya seperti ini namanya tawarruk kenapa dikatakan duduk tawarruk karena meletakkan warik ini warik ini apa namanya ini ya bokong di tanah sehingga dikatakan tawarruk karena meletakkan warik di atas tanah Kemudian menyelonjorkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kanan. Seperti ini, ya. Kalau memang sulit, capek ya begini. Ya, usahakan begini seperti ini. Kita tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wat Assalamu alayna ayu, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم كني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت وما أنت أعلم به مني اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار Kalau mau nambah silahkan dan minta doa apa aja. Selain kepentingan dunia akhirat, selain doa yang diajarkan Rasulullah, silahkan. Minta apa aja. Untuk ketenangan hati, untuk ke kebaikan keluarga kita. Termasuk minta hal-hal dunia. Contoh minta mobil, boleh. Ya Allah. Tapi jangan kenceng-kenceng. Ya, nanti didengar. Ya, ono minta Avanza. Ah, ono Mercy deh. Itu, boleh. Tapi tolong jangan dirinci-rinci. Ya Allah, saya minta mobil mewah banget. Udah, jangan cuma Avanza, ya, kelas minta yang gede, rumah yang gede, apa aja. Pokoknya minta apa aja itu yang mentok. Surga. Kata Rasulullah, "Idza sa'altum idza sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus." Minta firdausnya. Eh, jangan ya Allah, anakku masukkan surga emperan aja ya Allah, udah untung deh. Jangan berdos. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Masya Allah. Lima tinggi insyaallah seperti itu. Dan sebaiknya kalau kita berdoa dengan Al-Quran dan Sunnah itu lebih baik. Ada pun ikhtilaf di antara para ulama, boleh nggak kita berdoa dengan bacaan doa dari Al-Quran? Boleh kalau niatnya kiraatul doa bukan kiraatul Quran. Ini yang dikuatkan oleh Imam An Nawawi dan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas di dalam fatwanya. Dan itu yang rojeh yang kuat sehingga tidak ada larangan berdoa dengan doa Al-Quran di dalam sujud, di dalam tahiyat dan yang lainnya menurut pendapat yang sahih dan ini masalah khilafiyah. Nggak selesai. Kalau seandainya sholat zuhur, ya rekat ketiga tadi bangkit. Baca fatihah, kemudian ruku, sujud, ya tahiyat baru. Tinggal uh, apa namanya menyesuaikan rekat yang keempat selesai sholat kita. Nah Bapak Ibu sekalian kadang-kadang kita itu sholat imma di atas kendaraan nggak nemu tempat untuk sholat. Nah kita praktekkan sholat di atas kendaraan dan sholat ketika sakit. Ini terakhir jam berapa? Oh kurang dua. seandainya kita ini sedang pergi ke Jakarta, ya umpamanya, atau pergi ke Bali, ya udah pergi ke Bali, ya. Jadi hadirin salian kita sholat kemana aja kita menghadap kita harus sholat, nggak harus ke kiblat. Ya nanti kalau kiblat gimana di pesawat? Maksa orang pak, pak tolong berdiri pak, <laughs> saya mau menghadap kiblat. Ya mungkin. Kita sholat di atas kursi seperti ini. Allahu Akbar. Umpamanya kita sholat kosor eh, duhur sama asar. Allahu Akbar membaca iftitah ya Subhanakallahumma tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka boleh atau membaca Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira 10 kali Walhamdulillahi kathira Walhamdulillahi kathira Sepuluh kali Wa subhanallahi bukrata wa asila Sepuluh kali Boleh Itu diantara ibtitah yang dibaca Rasul Langsung baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sampai selesai Kemudian kita baca surat Kul a'udzu birabbil falak Boleh Inna anzalna boleh Langsung kita ruku Rukuknya sejarak seperti ini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Tetap ya. Uh, apa? Sami Allahu liman hamidah. Eh, uh, eh, uh, tangan kita turunkan. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahu Akbar agak kita rundukkan lebih dalam daripada ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbi filli rabbi filli rabbi filli Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar Rekaat kedua, Fatihah, kemudian kita baca surat semampu kita. Setelah tuntas kita ruku. Yang kedua, Allahu Akbar Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar Rabbi filli Rabbi filli Rabbi filli Allahu Akbar Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar langsung kita tahiyat menggenggam seperti ketika kita saat sholat normal tahiyat sampai sekali eh, sam, sampai akhir sampai innaka hamidum majid kita tambah doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam boleh sampai Allahumma yang adzabak tambah atau ibadat sampai Allahumma ighfirli ma tu wa ma akhartu wa ma alantu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ajini minan nar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi selesai dan itu sholat asar juga seperti itu kalau di kendaraan. Ini jamak kosor. Cukup? Nah, hadirin sekalian, tolong diperhatikan. Kalau kosor itu kaitannya dengan safar, kalau jamak kaitannya dengan kesibukan yang tidak boleh tidak kita hindarkan. Contoh dokter operasi. Mulai jam 11 dijamin luhur lewat. Masa dokter nggak sholat atau lagi di disobek, udah Pak, saya sholat ya. <laughs> Mati itu. Silahkan lanjutkan operasi sampai 8 jam. Nanti kalau keluar waktu sampai asar, jamak takhir, luhur 4 rekaat, asar tetap 4 rekaat. Itu namanya jamak. Yang berubah cuman kondisi waktunya. Sholatnya tetap ad, apa adanya. Kalau kosor tetap waktunya, tapi yang berubah bentuk sholatnya yang empat jadi dua. Itu bedanya jamak dengan kosor. Tapi kadang-kadang jamak sama kosor itu ber, e, eh, bersatu. Kadang di jamak sekaligus di kosor kayak tadi. Saya juga sibuk ini nanti ribet banget safar saya turun nanti harus ini harus itu ya udah sekalian saya jamak sekalian ah, saya kosor saya jamak karena ada kesibukan yang nanti penting saya kosor karena saya sekarang safar ya prakteknya seperti itu selesai dan uh, saya minta bapak ibu sekalian buku ini nanti dibaca uh, rukun sholat e, wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal e, kemudian syarat wudhu, ya syarat sholatnya dari mulai syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, rukun wudhu, syarat wudhu, kemudian eh, sunnah-sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, sekarang terakhir saya akhiri dengan sholat jenazah. Tuh. Bapak Ibu sekalian, masya Allah, <clears throat> tidak ada agama yang paling mulia dan penyelenggaraan paling menyenangkan buat mayit sama buat yang ditinggalkan kecuali tak caca cara muslim. Subhanallah, penyelenggaraan jenazah dari mulai awal sampai akhir memberi kesempatan pahala untuk yang hidup dengan memandikan kata Rasulullah man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan Siapa yang memandikan jenazah kemudian menyembunyikan aibnya maka diampunin 40 kali. Setelah itu Masya Allah menyolatin yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalla lahu falahu qiratun siapa yang menghadiri jenazah penyelenggaraan jenazah sampai salat mendapatkan pahala satu qirat Masya Allah wa man syahidaha hatta yudfana lahu falahu qiratun siapa yang menghadiri jenazah sampai dikubur mendapatkan dua qirat Rasul ditanya wa mal qiratani apa yang dimaksud dua qirat mithlul jabalaini adaimaini seperti gunung dua yang sangat besar. Allahu Akbar. Rugi. Dan si mayat juga senang kata Rasulullah, "Mamin mayyitin E, ma min mayitin yamutu thumma yusalli alaihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala bihim tidaklah ada orang mukmin muslim yang meninggal dunia lalu disolatin 40 orang yang semuanya tidak pernah menyekutukan Allah dan dia tidak pernah syirik kepada Allah maka 40-nya itu memberikan syafaat Yang mayit seneng di, uh, didoakan coba Allahumma lau keluarganya seneng masya Allah alhamdulillah bapak saya mbah saya nenek saya kakek saya dihantarkan dari mulai sakaratul maut dibimbing dengan halus sayang dibimbing la ilaha illallah disuruh tobat disuruh untuk berzikir sehingga lepas ke dunia dalam keadaan husnul khotimah baik pungkasannya itu tata cara Islam mengakhiri orang hidup di dunia ini. Kemudian setelah itu kita sholatin. Cara sholatnya begini, Pak. Kalau jenazah jenazah laki kita letaknya di posisi kepala. Jenazah perempuan posisi imam diletakkan di uh, uh, uh, posisi imam pas uh, perut, ya. Kita takbir empat kali. Allahu Akbar itu membaca Fatihah. Ya, sudah paham? Allahu Akbar yang kedua membaca salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad seperti salawat di dalam salat tahiyat tadi rakaat ketiga Allahu Akbar Allahumma ghfirlahu warhamhu wa anfu anhu wa akrim nuzulahu wasi' maghfalahu wa filana wa lahu ya rabbal alamin ini untuk yang paling cekak pendek ya ini paling kendor yang lengkapnya Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afi wa'fun wa akrim zunu wa simat khulahu wa asilhu bil ma'i wa talji wal barat ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وعيده من عذاب النار وعذاب القبر وافصح له في قبره ونور له فيه اللهم في الحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فحي على الإيمان wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu al Islam Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin Allahu akbar langsung boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali salam juga boleh dua juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salam juga boleh sebagaimana yang disarankan oleh Syekh Utsaimin di dalam kitabul janazahnya beliau. Selesai salat jenazah. Langsung kita angkut, kita kubur. Nah, prakteknya nggak mungkin, ya. Insyaallah nanti kita akan praktek kalau ada yang mati. Mudah-mudahan saya, saya dulu jangan. Karena saya butuh panjang umur. Kalau antum sih nggak terlalu panjang-panjang juga apa-apa. Karena nggak dakwah, gitu. Yang dakwah ngapain lama-lama masuk angin, banjir, capek, pegel, nah, itu. Pokoknya Pak, kalau jelas surga kita, kagak ada yang betah di dunia. Kita itu betah cuman satu alasannya, belum jelas surganya. Jangan-jangan malah nyungsep. Nah, itu kan gitu. Makanya diperbaiki hidup kita, bekal kita. Insya Allah setelah itu kita menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya kira itu silahkan mungkin ada tanya, uh, mudah-mudahan nggak ada sebaiknya uh, langsung ditutup ya. Semua gerak yang saya praktekkan tadi dari mulai gerakan sholat wajib, itu juga berlaku untuk sholat sunnah dan jenazah ini berlaku untuk laki dan perempuan tidak ada perbedaan kecuali di dalam tata cara masing-masing pribadi yaitu aurat. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan sholat laki dan perempuan ada yaitu nutup aurat. <clears throat> kalau masalah wudhu sama, <clears throat> masalah ngadep kiblat sama, Masalah semua gerakan dari mulai awal sampai akhir sama. Intinya dari mulai takbiratul ikhram sampai salam, Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, enggak milah-milih. Rasul enggak pernah mengatakan sallu kama raaitumuni untuk laki ini, untuk perempuan ini, enggak sama. Oleh karena itu, seluruhnya tadi tidak ada perbedaan. Walaupun ada di antara para ulama membedakan tentang tata cara sujud itu di uh, Imam Ash-Syafi'i, tapi yang sahih sama antara laki dan perempuan. Iya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama tabrukul ba'ir, yuqaddim rukbatayhi qabla yadayhi." Dalam lafaz lain, yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi. Oke. Okay. Jika di antara kalian sujud, janganlah merunduk seperti merunduknya unta. Dalam lafaz, dulukan lutut daripada tangan, dalam lafaz lain durukan tangan daripada lutut. Tapi dulukan lutut, eh, dulukan tangan daripada lutut diklaim oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini ada lafaznya maklub terbalik. Yang sahih dulukan lutut daripada tangan. menelukan tangan daripada lutut maklub. Tapi intinya kalau kita terima semua riwayat dan kita anggap sahih juga nggak ada masalah. Artinya kadang-kadang dulukan lutut silakan, kadang-kadang tangan juga silakan. Apalagi kita kepergok dengan gerakan kita sendiri, alias sudah kekeh pokoknya lutut dulu ternyata tangan yang nyelonong. Kadang kekeh pokoknya tangan dulu ternyata lutut yang nyelonong mau apa? Mau diulangi lagi? Tarik lagi? Ah, Batal sholat kita. Makanya silahkan itu. Nah, sekarang masalahnya kalau kita bikin perselisihan itu kita ungkap sebagai wacana dan ini merupakan suatu hal kebaikan untuk uh, eh, diskus ilmiah. Hendaknya eh, janganlah di antara kalian sujud seperti sujudnya unta. Unta itu duluin mana kalau lagi merunduk? Nah, Pertama kita harus lihat unta. Dan unta itu Jadi dia itu mantul Ya, pertama notai lutut depan karena e, ternyata kakinya belakang itu ada dua lutut, ada dua ceklean. Ya. Jadi dia dulu kan begini. lalu baru ini. begini. Jadi ini ada dua. Kalau manusia kan cuma satu nih. Ini kalau unta ada dua. Dia letakkan dulu lutut baru setelah itu kaki, baru lutut yang terakhir, plak begini. Nah, baru begini lutut ini. Entah, tapi anak nggak kayak entah. Jadi intinya lutut dulu. Kemudian ini, nah baru meletakkan e, tekukan yang kedua. Jadi e, kakinya unta itu ada tekukan dua yang belakang itu. Kalau depan tekukannya cuma satu, kalau belakang dua ketika dia ketika menjambukan tekukan yang pertama kemudian setelah tekukan yang pertama itu diletakkan tak begini baru tangannya eh depannya baru setelah itu tekukan yang kedua yang paling rendah dengan perutnya untuk ganjel ketika turun itu supaya tidak menekan nah itu masalahnya unta ya kalau nggak ya, kurang jelas ya nanti kita lihat untaknya umroh atau haji gitu. kan? pakaian pakaian pakaian yang oh iya hadirin sekalian tolong diperhatikan bahwa ketika kita sholat usahakan jangan sampai isbal isbal itu batas akhirnya adalah pas ini mata kaki Kata Rasulullah, irfa izaraka ilaris fisak. Angkatlah kainmu sampai separuh betis. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalau terpaksa, pas mata kaki. Wa iya kawa dan izar. Hati-hatilah sampai dilulurkan di bawahnya. nahu minal kumahilah. Karena itu termasuk sombong. Allah mudah juga mahilah. Allah nggak suka sombongan. Kira itu dan Rasulullah mengatakan Inna Allah la yakbalu musbirin izarahu eh, Salat musbirin izarahu Allah tidak menerima salat orang yang isbal Baik Karena sombong-sombongan sama Allah itu kan gak lucu di salat Harusnya kita gerakannya aja kita kita tunjukkan pasrah, manut, nurut, menghina kok lebih hebat lagi posisi sujud itu penghinaan. Makanya sholat itu diawali dengan kepasrahan, dilanjutkan dengan ketundukan, diakhiri dengan penghinaan diri kepada Allah. Coba aja lihat, yang paling bawah anggota tubuh apa? Kepala. Yang paling atas ketika sujud apa yang paling tinggi? Masya Allah, pantat kita. Udah gitu disuruh mengakui Subhana Rabbiyal A'la. Subhanallah. Jadi dohir batin menghinakan diri, mengakui zat yang paling tinggi yaitu Allah. Itu sholat. Kalau seperti ini insya Allah bisa khusyuk. Ya, diilmui insya Allah khusyuk. Saya kira itu. Ya. Ya. Yeah. Boleh. Boleh pakai bahasa daerah. Boleh pakai bahasa Indonesia Jawa seperti yang ditegaskan oleh Imam Ahmad sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam tafsirul kabir dan di dalam pernyataan beliau yang lainnya dan ini kata beliau pendapat yang sahih bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab daripada dipaksain bahasa Arab gak bisa bahasa Arab mau minta mercy dapatnya bajai repot kan keliru doanya Ya. Boleh minta suami ya Allah berikanlah karunia pasangan-pasangan baru lagi yang soleh solihah boleh istrinya juga boleh ya Allah mudah-mudahan istri saya nggak nikah lagi ya udah nanti doanya tempur <laughs> itu kan gitu itu yang suami minta istri yang su istri nggak boleh nikah nanti yang kuat yang menang itu boleh minta apa aja anak lagi ujian doa anak sedang apa namanya testing masuk suatu kerja doa boleh sedang usaha boleh sedang sedang meniti hidayah supaya berisi istiqomah boleh silahkan bisa bahasa Arab alhamdulillah nggak bisa bahasa Indonesia begitu juga doa ketika sujud boleh bahasa Indonesia bahasa Bali bahasa Jawa bahasa apa aja tuh ini tentang masalah doa dan bahasa apakah harus Arab tidak karena tidak semua orang bisa besar. Tapi kalau saat tadi bacaan-bacaan pakem nggak boleh diarabkan. Allah maha besar. Batal. Nanti orang Padang sholat sendiri. Orang Bali sendiri. Waduh banyak banget ini. Harus Allahu Akbar. Dan subhanallah Pak, siapapun yang mau belajar bisa. Ibadah-ibadah yang pakem-pakem. Itu dibikin oleh Allah mudah semuanya. Allahu Akbar. Ya. Enggak bisa doa subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar la haula wala quwata illa billah. Itu diajarkan kepada Rasulullah, Pak, jangankan kita. Ada orang Arab ya Rasulullah, saya sudah tua, susah untuk belajar. Akhirnya diajari Rasulullah, berdoalah ketika kamu berdiri, rukuk, sujud, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wa akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Berdiri, rukuk, sujud, mau salam, itu yang dibaca semua. Kalau belum bisa, baca itu. Berdiri, baca itu aja. Uang oh, saya belum bisa baca Fatihah. Rukuk juga baca itu, sujud baca itu, tahiyat baca itu sampai salam. Tapi kalau takbir salam saya kira nggak ada yang nggak bisa. Allahu Akbar, sami Allahu Hamida, ya itu. Terus uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah bisa. Dan harus dipelajari karena dulu ada tetangga saya wudhu kaki duluan itu karena nggak tahu yang penting yang punya bebersih yang penting kaki dulu habis itu baru tangan habis wajah kebalik harus belajar hal-hal yang penting pokoknya belajar dan nggak ada batas umur belajar itu sampai mati dan nggak ada malu. Inna Allah la yastahyi minal haqqi Allah nggak malu kok menyampaikan kebenaran dalam bentuk apapun. Harusnya hamba balas dong nggak malu mempelajari apapun demi kebaikan dunia akhirat kita, yaitu masalah tata cara ibadah sekecil-kecilnya termasuk sholat. Gitu. Demikian wajibnya syahadat. Tambahan sholawat adalah sunnah. Itu aja. Jadi ada sekalian karena riwayatnya itu ada oleh karena itu minimalnya jangan sampai enggak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau kita lanjutkan Allahumma sholli ala itu lebih sempurna, lebih bagus dan itu sunnah muakkadah.